Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuki kalam yang baru yaitu ucapan siapa? Ucapan al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Naam. Yang kemarin sudah kita bahas ucapan siapa kemarin? Yang sangat bagus sekali itu ucapan Al-Imam Sahabiyun Jalil Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian dan jangan kalian bikin perkara bid'ah. Karena sungguh kalian telah diberikan kecukupan di dalam apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kalau sudah cukup, ya enggak perlu lagi kita menambah-nambahi apalagi mengurangi kan gitu. Cukup sami'na wa ta'na. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih karena ini nukilannya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kalaman makna dengan suatu ucapan yang maknanya adalah qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah engkau atau berdirilah engkau. Berprinsiplah engkau sebagaimana enam kaum berprinsip atau berhenti. Paham ya? Maksudnya berprinsip ini bagaimana? Yang memiliki prinsip seperti kaum, kaum para salaf. Fa innahum an ilmin waqafu. Karena sesungguhnya mereka enam berhenti dan berprinsip di atas ilmu. Paham ya? Wa bi basarin nafidin kafau dan mereka pun juga dengan ilmu menahan. Paham ya? Menahan apa? Menahan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada kebaikannya di dalam masa di dalam apa? Di dalam masalah asma wa sifat. Karena mereka orang-orang ahli bid'ah dalal, mereka dalam masalah asma wa sifat membikin apa? tahrifat. Paham ya? Nah, atau yang semisalnya. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Padahal mereka kalau seandainya itu para salaf, kalau seandainya ingin berbuat mereka itu punya kemampuan. Eh? Kalau seandainya mereka mereka mau berbuat, itu punya kemampuan, punya kemampuan ilmu dan yang semisalnya. Wabil fatli law kana fiha ahra. Dan kalau seandainya di dalam perkara tersebut ada keutamaan, niscaya apa? Niscaya mereka itu lebih apa? Lebih utama untuk melakukannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya di dalam perbincangan tersebut, dalam perkara tersebut ada kebaikan, mereka itulah orang-orang yang lebih pantas untuk mengerjakannya. Paham ya? Tapi ternyata mereka tidak mengerjakan para sana. Diam. Paham ya? Menahan. Karena perkara tersebut tidak ada kebaikannya. Ini dalam masalah asma sifat tentunya ya. Dalam masalah asma sifat tidak boleh sembarangan. Kita harus apa? Harus kembali berdalil Al-Qur'an dan As-Sunnah karena perkaranya tawqifiyah. Ya, yaitu mutawakifah yang dalil. Terhenti di atas Daniel, Na'am barakallahu fikum. falain kultum jika kalian mengatakan hadatsa ba'dahum itu datangnya terjadinya setelah mereka. Paham ya? Setelah mereka siapa? Setelah para salaf. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Maka tidaklah orang-orang eh, yang datang setelah para salaf kemudian bikin perkara yang baru kecuali apa? Karena dia menyelisihi petunjuk para salaf. Paham ini ya maksudnya? Wa raghiba an sunnatihim dan karena mereka benci terhadap sunnah mereka. Paham ya? Naam. laqad wasafu minhum ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Fama wa fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Sampai situ nanti kita lihat syarahnya satu persatu. Naam barakallahu fikum. Masih ada lanjutannya, cuma sampai situ dulu. Kata beliau, dan sungguh mereka telah mensifati dengan sifat yang sebenarnya cukup. Paham ya? Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dalam hati. Dan mereka berbicara dengan pembicaraan yang cukup. Karena apa? Standarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah para salaf. Jangan nambah-nambahin intinya ya. Orang-orang belakangan jangan nambah-nambahin. Kata beliau, maka orang-orang yang di atas mereka, yang berlebihan maksudnya, muhasir, berarti dia hulu ekstrim. Melebihi para salaf, mereka ekstrim. Hulu. Wa madunahum muqassir. pun orang-orang yang apa? yang di bawah para salaf, eh, menyelisih para salaf, tidak berprinsip seperti prinsipnya para salaf mukasir berarti dia meremehkan atau menyepelekan. Seperti itu. Naam. Kita lihat satu persatu barakallahu fikum. Kalamnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. 58 bagian bawah itu huwa Umar bin Abdul Aziz bin Marwan min khulafa'i Bani Umayyah, termasuk salah satu pemimpin Bani Umayyah Khalifatu khalifatun adil wa imamun jalil. Beliau adalah pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang mulia. Wa alimun rabbani. Di samping pemimpin, beliau adalah termasuk salah satu ulama. Orang yang alim punya ilmu rabbani yang bisa mendidik enam rakyat sipilnya. Paham ya? Rahimahullah yu'tabaru min ru'usil mujaddidin li hadzal din. Beliau termasuk eh, dianggap termasuk pemimpin-pemimpin mujaddid, mujaddid pembaharu. Eh, pembaharu din terhadap agama ini. Karena Allah taala apa? Allah taala menghidupkan, membangkitkan setiap apa? Setiap 100 tahun. Paham ya? Setiap satu abad 100 tahun itu nanti akan bangkitkan di situ ulama yang memperbarui agamanya. Maksudnya bukan agama ini perbarui tambah dikurangi bukan, membangkitkan menghidupkan kembali. Karena mungkin apa? Banyak-banyak perkara sunnah yang terpendam. Paham ya? Banyak perkara agama dilupakan. Ada di situ nanti ulama yang Allah bangkitkan untuk kehidupan kembali. Namanya mujaddid. Di antaranya siapa yang dapat gelar dapat gelar apa mujaddid? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahmatullahi alaih al-mujaddid. Karena saat itu di lingkungan Masjidil Haram itu banyak apa? mihrab-mihrab. Paham ya? yang mereka bangun ini madhab syafi'i sini, hambali sini, maliki ini, hanafi sini. Jadi solatnya mereka itu tidak jadi satu. Akhirnya dirobohkan, dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beserta orang-orang yang bersama beliau dengan kesepakatan juga apa? Malik saat itu pemimpin yang berkuasa di Naam sekarang dikenal Saudi Arabia. Paham ya? Naam, dihancurkan agar apa? Kaum muslimin jadi satu, kiblatnya langsung ke Ka'bah. Tidak ber Naam fanatik dan madhab, madhab, madhab tadi itu. Mahum salah ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi kata beliau sini bahwasannya dia termasuk apa? Termasuk ru'us al-mujaddidin li termasuk pemimpin mujaddid, pembaharu untuk agama ini. Pembaharu bukan maksudnya agama diperbarui ya, maksudnya dihidupkan kembali, dikembangkan, diajarkan kembali. Karena apa? Karena termasuk kaum muslimin yang Abdul yang ini. Menghidupkan sunnah yang telah terpendam. Ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Al-Bukhari. Yang dinukilkan oleh siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi ada bersama apa kata beliau? Abdulul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad Kaum muslimin yang paling Abdul adalah yang menghidupkan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah mati. Sunnah yang sudah terpendam, sudah mati, dihidupkan kembali itu kaum muslimin yang paling Abdul. Kemudian beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat bagus dan perlu kita ingat-ingat apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah Semoga Allah telah merahmati kalian karena sungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Paham ya? Syahidnya di situ adalah apa? Afdal muslimin rajulun ahya sunatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Nah ini mujaddid. Pembaharu ini bukan maknanya membawa agama baru bukan. Paham ya? Maksudnya apa? Menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah terpendam, telah mati. Manusia sudah melupakannya, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Di antaranya eh, Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Naam. Tawalla al-khilafah ba'da ammihi Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjadi pemimpin setelah apa? Setelah enam pamannya itu Sulaiman bin Abdul Malik. Kisahnya tentunya bisa dilihat dalam kitab Al-Bidah wa Nihayah atau yang semisalnya. Ini sekedar selingan bahwasanya kalam yang sekarang kita akan baca ini kalamnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kita lihat ya, syarah yang nomor 59 itu hadza mislu kalamin Mas'ud. Ini ucapannya mirip seperti ucapannya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah engkau. Berdirilah engkau sebagaimana berdirinya dan berhentinya para kaum, para salaf. Maksudnya berdiri apa? Di atas apa? Berhenti di atas ilmu, berhenti di atas dalil. Bukan di atas hawa nafsu kita lihat. Syai'un maqalahu sahabah Rasulullah SAW wala talamituhum minat tabi'in wa atba'ut tabi'in la yajuzu laka an tuhdithahu wa an taqula bihi masyaallah. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tidak pula murid-murid mereka dari kalangan tabi'in wa atba'ut tabi'in enggak boleh bagimu untuk membuat perkara baru kemudian kamu ucapkan. Eh? menunjukkan bahasanya kita ini di dalam masalah beragama semaksimal mungkin upayakan tetap mencari salafnya. Paham ya? Nah, perkara dunia antum a'malu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Paham ya? Kan gitu kata Rasulullah SAW ketika segenap para sahabat yang melakukan apa? Nah, barakallahu fikum masalah enam eh, bercocok tanam, eh, masalah kurma itu ya. Nam di istilahnya apa? Perkawinan lah, perkawinan antara apa? Antara kurma ini dan kurma ini bagaimana. Kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Paham ya? Nah, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun masalah-masalah agama yang tentunya kita berada di atasnya, cari salafnya. Kalau tidak salafnya lebih baik kita berhenti dan menahan. Karena sebaik-baik manusia yang mengikuti jejaknya para salaf tadi itu. Paham ya? Yang selamat adalah orang-orang yang meniti jejaknya para salaf. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Orang yang bahagia Orang yang selamat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Ini bagus sekali ya. Nah, kemudian nomor 60 itu la an jahlin, bukan berhenti di atas kebodohan. Bal ra'au an hadza la yajuzu dukhul Bahkan mereka para salaf memandang bahwasanya ini perkara yang tidak boleh ikut campur di situ. Masalah asma wa sifat kita tidak boleh ikut campur harus tunduk dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amiruha kama za'a kaif. Perlakukan, perjalankan sebagaimana datangnya dalil tersebut tanpa membagaimanakan. Itu As-Sunnah. Adapun kalau sudah masuk ke bagaimana bentuknya ya? Jangan-jangan jangan-jangan seperti makhluk. Nah itu, itu penyakit sudah. Jadi kalau kita mau mengimani asma wa sifat, hindari empat penyakit. Empat penyakit yang sangat berbahaya. Taktil, tamsil, takyif, tahrif. Paham ya? Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Min ghairi ta'tilin wala tamtsil. Ha? Wa min ghairi takyifin wala tahrif. Paham ya? Tanpa ada tahrif, wala takyif, wala tamtsil, wala ta'til. Kalau empat perkara itu sudah selamat, kosong dari perkara itu insyaallah باذنillah kita bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya. Tapi kalau belum selamat dari empat perkara tadi, masih mentamsil bahaya. Ujung-ujungnya mentatil. Paham ya? Allahul musta'an. Itu sekedar selingan mengenai asma sifat karena perkara ini perkara asma sifat yang beliau bahas ini di antaranya. Naam. Kita lihat eh, catatan nomor 61 syarah bawah itu basarin al-murad bil basar huna basrul qalb. Yang diinginkan dengan basar di sini adalah basrul qalb, itu pandangan hati. Orang kalau punya ilmu dia bisa memandang dengan hatinya. Maksudnya bisa mempertimbangkan ini benar atau tidak itu loh. Jangan-jangan ini palsu hadisnya. Jangan-jangan ini adalah hawa nafsu. Jangan-jangan jadi orang kalau punya ilmu itu dia memandang dengan apa? Dengan dengan mata hatinya. Bukan berarti melihat dengan mata kepala bukan maksudnya itu dia bisa memilah dan memilih. Paham ya? Mengetahui wahwal ilm yaitu ilmu maksudnya. Dengan ilmu mereka apa? menahan. Wal murad bihi al basirah yang diinginkan sini adalah ilmu, basirah. Wa hum ra'au anna hadha asy alladhi tawaqqafu yaitu mereka berpandangan melihat berpandangan bahwasanya perkara sesuatu yang mereka sekarang berada atau mereka berhenti di dalamnya wa kafahu anhu dan mereka menahan diri darinya ra'au annahu la khaira fihi fataraku karena mereka memandang bahwasanya perkara tersebut tidak ada kebaikannya akhirnya mereka meninggalkannya seperti itu para salaf kalau enggak ada kebaikan meninggalkan bukan malah dilaksanakan bukan malah dikerjakan tinggalkan paham ya jadi ketika turun ayat mengenai Allah Taala punya tangan, para salaf mengatakan punya tangan. Tangan hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada istilahnya bagaimana bentuknya ya. Para salaf itu nggak nanyakan seperti itu. Karena para salaf tidak menanyakan seperti itu, kita yang datang belakangan ini gak usah sok tahu. Paham ya? Usah tahu Banyak tangan itu maknanya nikmat, tangan maknanya kudroh katanya. Allah musta'an. Allah Taala turun ke langit dunia kapan? Seperti kemarin terakhir yang turun bukan Allah itu. Siapa malaikatnya, utusannya, tahu dari mana gitu loh. Kalau mereka mengatakan tahunya dari para salaf, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin itu loh. Tunjukkan buktinya kalau para salaf mengatakan seperti itu. Ternyata tidak punya hawa nafsu barakallahu fikum na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, Fa anta 'alaika an tatruk ma Kamu wajib atasmu meninggalkan perkara-perkara yang mereka tinggalkan. Karena para salaf itu yang kita ikutin. Ahlus sunnah wal jamaah, sunni salafi. Apa sih mana salafi itu? Salafi itu menisbahkan diri kepada para salaf. Para pendahulu umat ini yang saleh. Sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Itu para salaf. Sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Jadi kalau sunni salafi, ngaku salafi, ikuti sejaknya para salaf. Jangan mengikuti sejaknya orang khalaf, orang belakangan. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat kalamnya al-imam Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab apa itu? Syarah Aqidah Wasithiyah apa kata beliau? Ha? Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila qiyamis sa'ah idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu salafi. Artinya, ana ulangi lagi, Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah para salaf secara keyakinan. Walaupun orang belakangan. Kita orang belakang enggak, Bang? Kita orang belakangan, tapi kalau mengikuti jejaknya para sanat dikatakan ahlu sunnati wal jamaah. Hatta mutaakhir hingga sampai terakhir nanti. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabe fa innahu salafi kata beliau. Apabila dia berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka dia salafi walaupun orang belakangan. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Ahlus sunnati wal jamaah ukurannya adalah meniti jejaknya generasi para salaf. Kalau mengaku ahlus sunnati wal jamaah kok cuman nam barakallahu fikum nama saja, jangan terkecoh, jangan tertarik, jangan tertipu. Eh, slogan-slogan yang ada aswaja asli warisan apa kemarin? Jawa kata mereka ya. Nah kalau fikum walaupun mereka ngaku ahlus sunnati wal jamaah masih bolehkan tahlilan, bolehkan kirim apa? Yasinan, kirim al-Fatihah malam Jumat Kliwon. Paham ya? Padahal aswaja. Ini warisan Jawa semua. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Hati-hati. Kalau cuma pengakuan banyak orang ngaku, tapi kenyataannya bagaimana? Ingat-ingat pantun yang sering antum dengar itu, kullun yad'i waslan lilaila, wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Paham ya? Tapi Laila tidak mengakui enam pengakuan tersebut. Maksudnya tiap orang ngaku dia itu apa? Sunni salafi, ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah tidak mengakuinya. Karena hanya ucapan saja. Paham ya? Kalau tinta buktikan dengan apa? Ucapan, keyakinan dan amalan. Mahum. Kalau cuma ucapan ya banyak orang yang mengucapkan anak sunni, anak salafi. Paham ya? Ternyata suka selfie. Berarti bukan sunni salafi, sini selfie. Allah musta'an hati-hati ya. Hati-hati barakallahu fikum. Banyak sekarang yang Naam eh, yang modelnya seperti itu. Sunni salafi tiba-tiba apa? Suka selfie, bukan sunni salafi, sini selfie. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum karena apa? Di akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Orang enggak tahannya kuat. Hati-hati. Nah, bisa apa? Terjerumus dalam perkara yang mungkar yang sudah jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini bagus sekali nasihatnya apa? Nasihatnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Kemudian catatan nomor 62 itu Walahum ala kasfiha akanu aqwa. Mereka itu kalau seandainya mau berbicara, mereka punya ilmu. Tapi mereka kenapa enggak mau bicara? Karena enggak ada kebaikannya situ. Membicarakan tentang asma wa sifat itu kalau berdalam-dalaman bahaya. Seperti kelompok Jahmiyah, Al-Jahmin Safwan, paham ya? Ja'd bin Dirham, atau yang semisal mereka. Kenapa mereka bisa tersingkir dari apa? Dari enam al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Bahkan para ulama tidak mengakui Jahmiyah dari 72 golongan karena membahas masalah asma sifat berdalam-dalaman itu loh. Ujung-ujungnya Allah Taala enggak punya tangan, enggak punya nama, enggak punya sifat. Ada enggak? Ada katanya. Kalau tanya ada enggak? Ada katanya. lalu terus bagaimana? Ada tapi adanya itu wujuduhu wujudun mutlak katanya. Adanya itu mutlak dari semua sifat dan nama. Jadi ada nggak nama nggak ada namanya nggak ada sifat, cuman ada. Apa kemarin matanya? Ada sendiri adalah apa? Sifat. Mereka terjebak di situ. Kalau kalian katakan ada, ada sendiri sifat. Sifat itu eh, sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti yaitu ada. Kalau nggak ada bukan sesuatu. Paham ya? Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau nggak ada bukan sesuatu. Paham ya? Cuma sesuatu yang ada itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak seperti kita-kita ini yang nggak nampak seperti jin, para malaikat. Tapi sesuatu bukan sesuatu. Nah, mereka mengatakan ternyata terjatuh dalam kontradiksi. Allah Taala ada enggak? Ada. Tapi enggak punya nama, punya sifat katanya. Dan ada itu sendiri sifat itu loh. Paham ya? Terjebak di situ Allah musta'an kontradiksi. Wallahu Naam. Apa kata beliau? Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, Aiy, indahum qudrah ilmiah. Mereka punya kemampuan secara ilmu Lakin kaunuhum waqafu ala hadis syai'. Tapi kenapa keadaan mereka kok berhenti eh, di atas sesuatu ini? Li Li'annahum yarawna annahu la khaira Karena mereka berpandangan bahwasanya tidak ada kebaikannya. Eh, berdalam dalam dalam masalah apa? Dalam masalah asma wa sifat sehingga terjerumus dalam enam kebatilan. Wala yajuzu ad-dukhul dan juga tidak diperbolehkan ikut campur di situ. Karena apa? Dalil pembahasannya itu. Naam. Fakif anta ma'ahum maka berhentilah kamu bersama mereka. Kamu kita berhentilah bersama para salaf. Nah, barakallahu fikum. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Kalau seandainya ada kebaikan, mereka itu orang-orang lebih pantas. Mereka itu orang-orang lebih pantas mendapatkan kebaikan tersebut dan melakukannya. Kalau seandainya ada kebaikan, para salaf. Paham ya? Enggak mungkin mereka meninggalkan. Istilahnya apa? Secara globalnya mereka itu lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan tersebut dan lebih pantas untuk apa? untuk membahasnya. Kita lihat syarahnya itu biar jelas. Walau kana bihadil asya' allati sakatu anha. Kalau seandainya dengan perkara-perkara ini yang mereka diam darinya, lau kana fiha fadlun. Kalau seandainya perkara tersebut ada kebaikan, ada keutamaan, lakanu hum ahrabil fadl. Niscaya mereka itu adalah orang-orang yang lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Paham belum ini? Kalau seandainya perkara-perkara tersebut yang mereka diam, itu ada kebaikannya, ada keutamanya. Mereka itu orang yang lebih pantas mendapatkannya karena para salaf gitu ya. Naam. Faladakhalu naam, faladakhalu fiha dan misalnya mereka akan masuk di dalam perkara tersebut. Fadalla ala anna dukhula fiha laisa minal fadl. Maka ini menunjukkan bahasanya Nah barakallahu fikum ikut campur di dalamnya dalam perkara-perkara yang para salaf diam itu bukan termasuk apa atau di dalamnya tidak ada keutamaan. Para salaf diam sudah kita diam. Wa nama huwa minal jahl wad dhalal. Akan tapi itu merupakan kebodohan dan kesesatan wal'iyadu billah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian falain kultum kalau seandainya kalian berkata hadatsa ba'dahum, ini muncul setelah mereka. Munculnya setelah mereka. Nah, muncul belakangan maksudnya ya. Nam tahu ahdatsahu illa man khalafa Tidaklah ada orang yang bikin perkara baru Nah, setelah mereka kecuali apa? Karena dia menyelisih petunjuk mereka. Wa sunnatihim dan benci terhadap apa? sunnah mereka. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Had kalau Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala 64 itu bagian bawah, perhatikan. Hadza jawabun an i'tiradin. Ini jawaban untuk apa? kritikan atau enam bantahan orang-orang yang apa? yang mendatangkan subhat. Ha? Qad yarud Nah, qad yarud ala kalamihi rahmatullah bisa jadi yang dia bantah ucapan Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa yaitu ucapan in jika kalian mengatakan innahu hadatsa ba'dahum asya sesungguhnya telah muncul setelah para salaf itu perkara-perkara fa nahnu nuhdits alfadhan. Kalau gitu kita juga ngikutin apa? Ngikutin perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Kalau ada yang mengatakan sesungguhnya setelah para salaf itu muncul perkara-perkara baru. Maka kita ikuti juga memunculkan lafaz-lafaz yang baru. nuhdits ibaratin lam yaqulu biha. Akhirnya kita pun juga memunculkan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf. anna hadhil hawadits ma hasrat fi waqtihim. Karena kejadian-kejadian ini belum pernah terjadi di zaman mereka katanya. Ini subatnya. Kalau perkara ini kan belum terjadi zaman mereka. Subhat seperti ini sudah ada ternyata ya masalah asma sifat. Jadi zaman saat itu belum ada pembahasan masalah Allah Taala turun yang turun itu malaikat yang turun yang turun itu adalah adalah apa utusannya tangan itu adalah nikmat tangan itu kudroh zaman para salaf saat itu belum ada zaman sekarang ini baru dibahas kata mereka Allah musta'an nah ini belum terjadi di zaman mereka katanya fanaqul kita katakan la najata illa bitiba'in tidak ada keselamatan kecuali harus mengikuti mereka paham ya kenapa karena mereka itu lebih tahu para salaf mengenai hal ini Perkara yang mereka tidak membikinnya kenapa kita bikin-bikin? Perkara yang mereka tidak munculkan kenapa kita munculkan? Faham ya? Mengenai gambar makhluk bernyawa satu saja, satu poin. Mengenai gambar makhluk bernyawa, kata mereka sekarang beda alatnya. Kalau dalam dahulu kan pakai apa? Ditulis dengan dipahat, dengan diukir atau dengan pena atau dengan pensil atau dengan semisalnya. Kita katakan seharusnya mereka berpikir. Kalau zaman saat itu ada kamera, mungkin yang mereka gunakan kamera. Karena lebih bisa, ya enggak? Eh, karena waktu itu belum ada kamera yang mungkin menggunakan yang ada. Kalau zaman sekarang kamera ada, paham ya? Sehingga mereka sebenarnya nggak bisa berkutik di situ. Kalau seandainya kok dibedakan gambar dengan tangan dengan fotogra eh, foto dengan apa? kamera misal kok dibedakan itu sangat keliru. Mengenai perbuatannya ya. Cuman bedanya ini canggih ini enggak canggih. Ini jadul, ini mungkin canggih. Ini manual, mungkin ini nah barakallahu fikum yang lebih canggih lagi. Paham ya seperti itu. Wa illa sama-sama gambar gitu ya. Kalau seandainya saat itu ada kamera, mungkin mereka menggunakan kamera karena lebih nampak, lebih jelas. Gambarnya lebih apa? Jelas gitu loh ya. Nah, ini termasuk mirip syubhat yang dilakukan di sini. Eh, kata orang-orang bidah wa dalal, zaman saat itu belum ada pembahasan seperti ini. Eh, nah, makanya kita bahas, kita munculkan ungkapan-ungkapan yang baru Nah, karena ungkapan-ungkapan yang baru ini, kejadian ini belum terjadi di waktu mereka. Panakul kita katakan la najata illa bitima'ihim. Tidak ada keselamatan kecuali harus ngikutin mereka. Ewa? Naam. Fa idza aradta an tarud ala hadhil muhdatsat. Kalau seandainya kamu ingin membantah perkara-perkara baru ini, farud 'alaiha. Bantahlah perkara-perkara tersebut bi an nama ahdatsa ba'dahum la khaira fi. Bantahlah dengan satu ucapan bahwasanya perkara-perkara baru yang dibikin oleh setelah yang dibikin setelah para salaf la khaira fi enggak ada kebaikannya. Berarti kalau enggak pernah enggak ada kebaikannya enggak usah dilakukan, selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Barakallahu fikum. pun yang ke-65 insyaallah taala Para pertemuan yang akan datang barakallahu fikum ini ditutup dengan pertanyaan sini. Bismillah. Bagaimana tafsir ayat yadullahi faqa aydihim? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka apakah maksud dari tangan Allah di atas jazakumullahu khairan? Barakallahu fikum para ulama telah menjelaskan enam Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dijelaskan dalam as-sunnah dua tangan. Kemudian kedua tangan tersebut barakallahu fikum kilta yadir rahman yamin, kedua tangannya adalah kanan. Enggak perlu dibahas kenapa atau bagaimana. Nah, sekarang pertanyaan di sini tangan Allah Subhanahu di atas tangan-tangan mereka. Ini nah barakallahu fikum penjelasannya disebutkan di dalam Aqidah Wasithiyah dan juga di kitab Nah, menumatul itu tapi belum sampai nanti ya. Barakallahu fikum mengenai tafsir daripada makna yadullahi faqa aydihim. Karena kalau kita bahas pada dohirnya, orang-orang kalau bid'ah dalal akan menilai berarti tangan Allah Taala nempel dengan tangan mereka. Nah, ini pendapat yang pendapat yang apa? Yang tidak benar. Karena nah barakallahu fikum sesuatu yang di atas sesuatu itu tidak harusnya menempel. Karena tujuan mereka itu intinya nanti. Intinya apa? Berarti Allah Taala nempel dengan makhluknya. Di atas makhluknya berarti nempel. Kita katakan sesuatu yang di atas itu enggak harus enggak, tidak harus apa? Tidak harus nempel dan tidak harus melekat, tidak harus apa? Nah, persentuhan. Nah, barakallahu fikum. Seperti Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Paham ya? Nah, fauqal arsy, fauqa ibadih, wa huwal qahir ibadih. Allah Taala zat yang maha kuasa, yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Apakah nempel dengan hambanya? Tidak. Ingat-ingat kaidahnya sebelum kita bahas nanti. Kaidahnya apa? Naam Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatihi ba'inun an khalqihi qaribun ibadihi. Allah Taala tinggi terhadapnya, terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya. Paham ya? Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum ketika memahami ayat ini kemudian tangan Allah taala di atas tangan-tangan mereka kemudian tangannya nempel itu enggak. Paham ya? Tapi apa? Tapi maknanya adalah apa? Maknanya adalah nama yang sudah kami sebutkan tadi itu perkara yang dohirnya menempel atau seakan-akan dipahami menempel di atas sesuatu itu tidak melazimkan apa? Tidak melazimkan menempel atau e, menjadi satu dengan sesuatu tersebut. Karena makna di atas itu luas. Paham ya? Nah, misalkan antum eh, sekarang antum misalkan al-misbah nam fauqa misalkan. Lampu itu di atas sepulan, Apakah lampunya nempel dengan sepulan? Tidak nempel, tapi di atasnya. Paham ya? Nam seperti itu. Adapun penafsiran jelasnya gamblangnya insyaallah kita akan menyusul di kitab ini. Paham ya? Atau di kitab Syarah Aqidah Wasithiyah juga dibahas barakallahu fiikum mengenai yadullahi faqa aidihim. Rasulullah as alaihi al alhamdulillah rabbil alamin.